Dengan sayyidah, dengan tokoh ningrat wanita yang mulia yang bernama Khadijah binti Khuwailid dan memiliki anak laki-laki dan anak perempuan <clears throat> bahkan anak laki-laki beliau hampir semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha maka Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan anak, ini melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qasim wa kana yukanna bihi dan Nabi dijuluki dengan al Qasim. Kemudian Tahir dan Tayyib. Di dalam riwayat Hisham disebutkan bahwasanya urut-urutannya Memang yang paling besar adalah Qasim. Kemudian yang berikutnya baru Tahir, kemudian yang berikutnya baru Tayyib. <laughs> Sesuai dengan apa yang disebut sini, itu adalah urut-urutan yang terbesar. <laughs> Wallahu taala alam, demikian dikatakan di dalam sirah Ibn Hisham yang bukan tahdibnya. <laughs> Walaupun di sini di footnote dikatakan Tahir dengan Tayyib adalah dua lakab dari seseorang yang bernama Abdullah. Sehingga seakan-akan itu adalah satu orang. Tetapi disebutkan dengan jelas oleh Ibnu Hisham bahwa Tayyib dan Tahir adalah dua anak dari anak Rasulullah SAW dari Khadijah. Tayyib yang selanjutnya tentang hadis warakah Ibni Naufal. Wa kanat Khadijah qad zakarat li Waraqah Ibni Naufal Ibni Asad Ibni Abdul Uzza. Khadijah radhiyallahu taala anha telah menyebutkan dan menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Warqah. Warqah Ibn Naufal, Ibn Asad, Ibn Abdul Uzza yang merupakan ibnu ammiha, anak paman Khadijah. Berarti masih misanan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tetapi karena Khadijah melihat bahwa anak pamannya ini atau anak pamannya ini Warqa bin Naufal adalah seorang yang mengerti tentang kitab-kitab terdahulu dan bisa membaca tulisan Ibrani, tulisan-tulisan Injil. Maka diceritakan, ada apa dengan suamiku? Memiliki kejadian-kejadian yang menakjubkan, yang aneh. Maka diceritakanlah semua kejadiannya, termasuk kejadian yang dilihat oleh budaknya Khadijah. Siapa nama budaknya? Hah? Maisarah. Apa yang dilihat oleh Maisarah diceritakannya oleh Khadijah kepada Warqah bin Naufal. Wa kana Nasraniyan dan Warqah ini adalah seorang Nasrani qad tatabba'a al-kitab telah menelusuri alkitab. kitab Tatabba'a artinya membaca kitab demi kitab dari kitab-kitab mereka kaum Nasrani. Wa alima min ilmin nas dan mengetahui ilmu manusia. Yani ilmu mereka semuanya dibaca oleh Waraqah Ibn Nawfal Ibn Asad Ibn Abdul Uzza. Ma dhakaralaha gulamuha maisara min qawli rahib. Diceritakanlah apa yang disebutkan oleh budaknya Khadijah yaitu Maisarah tentang ucapan rahib bahwa tidak ada yang seperti ini kecuali Nabi Wa kana yara minhu kana al-malakaini yudhillanihi dan juga apa yang dilihat oleh Maisarah ada dua malaikat yang menaungi Rasulullah SAW ketika dalam safar. Maka berkatalah Warakah. "Lain kana hadha haqqan ya Khadijah, inna Muhammadan la nabiyyu hadhihi al-ummah." Kalau benar apa yang kau ceritakan wahai Khadijah, maka sungguh Muhammad itu adalah seorang nabi dari umat ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <coughs> dengan tegas Waraqah menyatakan dengan kalimat inna Muhammadan lanabiyyun. Dengan inna yang bermakna sungguh-sungguh taukid dan juga dengan lamu taukid lanabiyyun. Inna Muhammadan lanabi. Sungguh Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi. Waqad araftu annahu kainun li ummah dan aku telah mengerti, sudah mendengar, sudah tahu bahwa akan datang seorang nabi dari umat ini yuntadharu yang sedang ditunggu. Hada zamanuh dan ini memang waktunya nabi itu muncul. Dari ilmu yang dia baca, dari kitab-kitab yang dia pelajari, dari kitab-kitab Injil yang dia baca, dia mendengar tanda-tanda dan ciri-ciri nabi yang akan datang dan dikatakan bahwa ini sudah waktunya muncul nabi dan sungguh annahu kainun li hadhil ummah nabiyun akan muncul dari umat ini seorang nabi yuntazar yang ditunggu kemudian ja'ala waraqah yastabti'ul amr kun warqah mulai mengungkapkan rasa lelahnya menunggu yastabti itu merasa lama merasa lama menunggu Yaqul hatta mata. Kata Warqah, aku sudah menunggu, menunggu, menunggu. Hatta mata. Sampai kapan? <laughs> Ini menunggu datangnya seorang Nabi. <laughs> Wa qala fi dhalik. Kemudian dia berkata dalam bentuk syair tentang masalah ini. <laughs> Lajidtu wa kuntu fi dhikra lajujan. Lihammin talama ba'athan nashija. ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن مكتين ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا بما خبرتنا من قيل قص من الرهبان أكره أن أعوجا بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت شهدتم فكنت أولكم ولوجا Kata Barakah dalam syairnya, lajistu aku terus menerus. Ini terus menunggu. Wa kuntu fi dzikra lujujan li hammin talama ba'atan nashija. Dan aku dalam berita ini dikra ini sesuatu yang sudah disebut-sebut. Aku sangat berharap untuk menunggu kedatangannya. Lihamin karena kegelisahan dan kegudagulanaan Talama ba'athan nasija <clears throat> selama diutusnya atau sepanjang diutusnya atau dijalankannya nasija nasy sulaman bersambung-sambung terus wa wasfin min khadijah ba'da wasfin sedangkan gambaran dari Khadijah, gambaran yang digambarkannya, faqafalan tiwari. Sungguh aku sudah panjang menunggu, sudah lelah menunggu. Ya Khadijah, yakni dia Warakah sedang menunggu. Ketika diberi berita oleh Khadijah, dia gembira. Ini yang berita yang aku tunggu-tunggu, munculnya seorang nabi. Bibatnil Makkataini di perut dua Mekkah. Mekkah itu disebut dua Makkataini yuthanna bitatniyah karena Mekkah ada Mekkah atas, ada Mekkah bawah. Istilah mereka ada a'la, ada batin. Yang a'la adalah yang dataran tingginya, sedangkan yang batin adalah yang rendahnya. Maka disebut dengan kalimat ini dengan musanna. Bibatnil ini di perut dua Mekah ini atas harapanku dan beritamu hadithuki an aramin minhu khuruja menunjukkan bahwa aku akan melihat keluarnya Nabi. Hey. Eh, ungkapan kegembiraan dari Warqah bahwa berita Khadijah menunjukkan bahwa aku akan melihat keluarnya Nabi. Eh, bima khabbartina min qawli qassin min ar-ruhban dengan berita yang engkau beritakan dari kaf Qasf itu kesis. Kesis juga maknanya pendeta. Sama dengan rohban. Qasfin minar rohban. Seorang pendeta dari pendeta-pendeta. Akrah an a'waja. Dan aku tidak suka untuk menyimpang. Untuk berpaling daripadanya. Bi anna Muhammadan sayasudu fina. Berita dari pendeta-pendeta tadi. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam saya sudu fina. Pasti akan berkuasa, akan memimpin. Yasud dari kata sayyid. Akan menjadi tokoh sayyid, tokoh panutan fina di tengah-tengah kami. Wa yaqsim man yakunu lahu hajija dan juga akan mengalahkan mereka-mereka yang pada mereka ada haji. Hajij dari kata haji. Maksudnya orang-orang Quraisy akan mengalahkan orang-orang Quraisy wa yudhir fil biladi dia nur dan akan menyebarkan di negeri ini cahaya yuqimu bihil bariyah cahaya yang akan menegak akan tegak dengannya seluruh manusia antamuja yang mereka semuanya akan tegak dengan bergelombang-gelombang mauj dari amwaj fayulqa man yuharibuhu khasara maka beliau akan melemparkan orang yang memeranginya ke dalam kerugian wa yalqa man yusalimuhu fuluja wa yalqa man yuharibuhu khasara dan akan menemui kerugian orang-orang yang memeranginya dan akan mendapatkan kebaikan orang-orang yang mengikutinya faya laitani idza ma kana duhai kiranya kalau terjadi apa yang ada pada kalian itu ini munculnya nabi syahidtu kalau aku saksikan fakuntu awwalakum wuluja maka aku akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam agamanya demikian kata Warokoh dan ini ungkapan kalau dia beriman akan yang seorang nabi dan beriman kalau nabi itu datang dia akan ikut aku akan menjadi awwalakum wuluja Aku akan menjadi orang yang pertama wuluj. Wuluj jadi duhul Awalakum duhulan. Bahkan dalam riwayat dikatakan dengan kalimat sungguh lau kuntu jada'an. Kalau aku masih kokoh kuat. Aku akan membelanya ketika dia diusir dari oleh kaumnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW heran. awam mukhrijiyahum. Tapi ini menemui warokoh yang kedua menerima rokok, yang kedua bukan yang ini. Maka tidak dikisahkan di sini. Nanti ketika Rasulullah SAW melihat kejadian yang aneh di Gua Hira, ketika datang Jibril mendekapnya dan menyatakan ikra bismi rabbika ladhi khalaq, maka dibawa lagi oleh Khadijah ke Waraqah. Bahwa dia mengalami kejadian begini dan begitu. Maka Waraqah menyatakan hadan namus. Yang datang kepadamu adalah namus. Namus itu bahasa mereka yang dimaksud adalah Jibril. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadanya. Dan itu menunjukkan kalau dia Nabi. Sungguh lau kuntu jad'an. Kalau aku adalah seorang yang masih kuat. Niscaya aku akan membelanya ketika dia diusir dari kaumnya. Maka ketika itu Nabi bersabda. Karena Nabi waktu itu dibawa oleh Khadijah ke Warokoh. Ikut waktu itu. Kata Nabi, awam mukhrijiyahum Awam Yahum. apakah mereka akan mengusirku. Rasulullah SAW terheran-heran. Karena sebelumnya Rasulullah SAW adalah seorang yang paling dicintai oleh mereka. Sebelum jadi nabi, orang yang paling dipercaya, orang yang paling dipuji, orang yang paling bijak oleh mereka dikatakan paling bijak al-amin. Tetapi ketika Waraqah mengatakan engkau akan diusir, kaget. Allah mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir aku? Maka kata Waraqah, "Na'am." Tidak ada seorang pun membawa apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Nanti kita akan lewat insya Allah pada kejadian ini. Maka paling tidak di sini Khadijah sudah melihat dan mendapatkan berita dari Warokah bahwa Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi nabi, Khadijah sudah mengerti bahwa ini tanda-tanda kenabian, bahwa ini adalah calon seorang nabi. Falamma balagha Rasulullah SAW wasallam wa sana. Ketika Rasulullah SAW sudah berumur 35 tahun. Ketika menikah dengan Khadijah, berapa umurnya? 25 tahun. Maka 10 tahun kemudian, ketika sudah berumur 35 tahun, ijtama'at Quraisyun libunyanil Ka'bah. Berkumpullah orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah kembali, memugar Ka'bah. Wa kanu yahummuna bidzalika yusaqqifuha. Dan mereka berkeinginan untuk memberi sakaf. Sakaf itu atap. Mereka berkeinginan ingin menjadikan Ka'bah itu memiliki atap. <laughs> Wa yuhabuna hadbaha, hadmaha. Tapi sayang, mereka takut. <laughs> Mereka takut untuk meruntuhkan Ka'bah tadi. Wa inna makanat radman fawqal qamah. Dan bahwasanya Ka'bah ketika itu hanya radman fawqal qamah, hanya tumpukan batu-batu di atas pondasi. Radman artinya tumpukan batu yang tanpa dilepah tanpa ada perekatnya, batu ditumpuk, batu ditumpuk begitu. Sehingga sesungguhnya orang-orang Quraisy menginginkan untuk diratakan dulu dengan tanah, dibangun kembali dengan baik. Tetapi ketika akan meruntuhkan mereka nggak berani. Nggak berani karena dua hal. Yang pertama karena mereka menganggap bahwa perkara itu adalah perkara yang mengerikan. Karena itu tempat keramat, tempat mulia, kalau kita berani merusaknya kita akan terkena fitnah, kita akan terkena bencana begitu. Sebagaimana takutnya orang-orang hari ini ketika akan merusak tempat-tempat keramat. Nanti kesambet, nanti kualat dan sebagainya. Hanya saja waktu itu kaum jahiliyah masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan jangan-jangan Allah menurunkan azab kalau kita merusaknya begitu. Masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena di sana bersarang seekor ular yang ganas ya, di dalam kahbah itu dan akan diceritakan oleh beliau. Ya. Wa kana al-bahr qad rama bi safinatin ila ya. Sedangkan saat itu ada perahu yang terdampar di Jeddah. Jeddah itu pantai. Ya. Ada perahu yang terdampar di pantai. Li rajulin min tujar Rum, milik seseorang dari pedagang Romawi. tamat dan perahu itu terdampar dan hancur pecah di sana. Fa'akhadu khashabaha fa'aduhu litasqifiha. Maka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy mengumpulkan semua kayu-kayu tadi untuk dijadikan atapnya Ka'bah. Wa kana bi Makkah rajulun qibtiyun najjar. Sedangkan di Ka'bah atau di Makkah lebih tepatnya ada seseorang dari Qibti Qibti itu orang Mesir. Orang Mesir itu sukunya dikatakan Qibti. Orang Qibti Najar, tukang kayu. Ada seorang tukang kayu dari Mesir yang tinggal di situ. Fatahayya alahum fi anfusihim ba'du ma yuslihuha. Maka mereka persiapkan untuk mereka untuk diri-diri mereka apa yang bisa untuk memperbaiki Ka'bah. Kayunya sudah ada. Tukang kayunya sudah ada. Apalagi satu masalah, rasa takut mereka kepada dua hal tadi. Wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril Ka'bah allati kana yutrah fiha ma yuhda laha kulla yaumin fatatasharraq ala jidaril Ka'bah. Bahwasanya ada seekor ular yang keluar dari sumur Ka'bah itu allati kana yutrah fiha ma yuhda yang biasa dilemparkan ke sana semua sembelihan-sembelihan yang dikorbankan setiap harinya. Mereka punya korban-korban dan dimasukkan ke belumbang di Ka'bah itu. Dan di sana bersarang ular. Fatatasharraq ala jidaril Ka'bah. Yang biasa mereka atau ular tadi keluar, satu bukan mereka. Satu ular itu keluar setiap pagi atau siang keluar untuk cari matahari. syarrak yakni mengharapkan syarq, mengharapkan sinar matahari. Bercebur. kanat mimma yuhabun dan itu diantara apa yang mereka takutkan juga. Wadalika annahu kana yadnu minha ahadun illa ahza'allat wa kashhat. Kenapa kok mereka takut? Wadalika yang demikian karena setiap mereka mendekat ke Ka'bah maka ular itu ihza'allat ihza'allat itu berdiri ya. mengangkat kepalanya wakashat dan kemudian berbunyi sisik-sisiknya karena bergerak ya. begitu ya. ya begitu suaranya nah kurang lebih yang jelas langsung siap-siap menerkam wafatahat faha sambil membuka mulutnya setiap orang mendekat begitu orang mendekat naik dan membuka mukanya atau mulutnya. Maka mereka tidak berani mendekatinya. Fabaina hiya dhata yaumin tatasharraq ala jidaril Ka'bah. Maka ketika suatu hari ular tadi seperti biasanya keluar ke dinding Ka'bah untuk cari matahari, kama kanat tasna' sebagaimana biasanya, tiba-tiba ba'athallahu ilaiha ta'iran. Allah menakdirkan, Allah mengutus seekor burung yang datang menyambar iqtatafaha fadhahaba biha. Disambar oleh burung yang besar kemudian dibawa terbang oleh burung tersebut. Faqalat Quraisy, maka Quraisy berkata, "Inna lanarju an yakuna Allah qad radiya ma aradna." Kami berharap bahwa ini tanda-tanda bahwa Allah ridha dengan apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa Allah ridha dengan apa yang kita rencanakan. Indana amilun rafiq. Kita memiliki tukang kayu, teman kita dan kita memiliki kayu-kayu datang sendiri waqad kafana Allahul hayya dan sekarang ularnya Allah hilangkan Allah terbangkan dengan burung tersebut maka ini kata mereka tanda-tanda kalau Allah ridho dengan apa yang kita kehendaki falamma ajma'u amrahum fi hadmiha maka mereka sepakat bulat untuk memugar Ka'bah meruntuhkannya dan membangun kembali dengan baik Falamma ajma'u ketika mereka sudah sepakat dengan urusan mereka untuk menghancurkan Ka'bah tersebut untuk dibangun kembali wa bina'iha qama Abu Wahab ibni Amr ibni Aid ibni Abd ibni Imran ibni Makhzum. Bangkitlah seorang yang bernama Abu Wahab bin ibni Amr dari Bani Makhzum, juga tokoh Quraisy. Fatanawala minal Ka'bati hajaran, mengambil batu dari Ka'bah itu. Fawasaba biyad hatta raja ila Kemudian meletakkan kembali di tempatnya dengan tangannya, mengangkat dan kemudian letakkan kembali di tempatnya sambil berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha. Jangan kalian masukkan dana untuk membangun Ka'bah ini dari hasil-hasil kalian kecuali yang tayyib." Lihat jahiliyah, tapi sudah mengerti sedikit masalah bahwa Baitullah harus dibangun dari harta yang halal. Sehingga dikatakan la tudkhilu fi binaiha. Jangan kalian masukkan dana untuk membangun Ka'bah ini dari kasbikum, dari usaha kalian atau dari hasil kalian kecuali hasil-hasil yang tayyib, yang baik. La yadkhulu fiha mahru baghi. Jangan dimasukkan padanya maharnya pelacur. Mahar pelacur bayaran pelacur. Wala riba dan jangan pula dari hasil riba, dari hasil renten. Wala madlamati ahadin minan nas dan jangan pula dari hasil kezaliman-kezaliman. Dari hasil kezaliman, yakni dari merampas, dari merampok, dari mencuri, dari menipu, semuanya dilarang dikatakan la tudkhilu illa tayyiban. Jangan masukkan dana untuk bangun Ka'bah ini kecuali yang tayyib Thumma Inna Quraisyan jazza'atil Ka'bah. Setelah itu sepakat Quraisy ya, untuk mengumpulkan harta yang halal dan kemudian harta yang baik ya, dan kemudian mereka bagi ya, karena menurut mereka membangun Ka'bah itu kemuliaan. Sehingga mereka berebut. Sehingga mereka membagi diri-diri mereka. Jazza'atil Ka'bah, pembangunan Ka'bah itu dibagi menjadi sekian suku. Fakana syekil babi li bani Abdi Manaf wa Zuhra. Sisi yang di situ ada pintu Ka'bah ini bagiannya Bani Abdi Manaf <laughs> dan juga Bani Zuhra. <laughs> Wa ma bainar ruknil aswad wa ruknil yamani sedangkan antara rukun aswad dan rukun yamani diserahkan kepada Bani Makhzum wa qabaila min Quraisy <laughs> indamu ilaihim dan beberapa suku-suku Quraisy bergabung dengan Bani Makhzum. Wa kana dhahrul Ka'bah li Bani Jumah, sedangkan atasnya Ka'bah diberikan kepada Bani Jumah wasah wash nanti orang-orangnya dikatakan al Wasyid il hijr sedangkan di hijr Ismail diberikan untuk Bani Abdiddar Ibni Qusay dan juga Bani Asad Ibni Abdul Uzza dan juga Bani Adi Ibni Ka'ab dibagi masing-masing suku dan beberapa suku lainnya untuk bagian-bagiannya masing-masing supaya mereka tidak bertikai maka dibagi thumma inna nasa habu hadmaha wa fariqu minhu tetapi sayang semua suku-suku tadi dan semua manusia tidak ada yang berani memulai untuk meruntuhkan Ka'bah. Mengambil satu batanya saja nggak berani. Karena khawatir kualat. Memang ular sudah tidak ada. Maka ketakutan dari ular sudah selesai. Tetapi mereka khawatir. Jangan-jangan ketika kita merusak Ka'bah yang mulia ini, kita dapat bencana. Maka berkata Walid ibn Mughirah. Ana abda'ukum fi hadmiha. Aku yang akan memulai menghancurkannya. Fa'akhadal mi'wal, maka dia ambil mi'wal, ya, sejenis kapak. Ya. Thumma qama 'alaiha, kemudian bangkit berdiri di atas tembok Ka'bah itu dan mulai melepas bata tadi satu persatu. Ya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la nazig. Allahumma la nurid illa al-khair. Allahumma la nazig. Allahumma la nuridu illal khair. Ya Allah kami tidak sesat. Kami tidak keluar dari agamamu. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya ini diharapkan oleh Walid bin Mughirah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau dia merusak itu untuk kebaikan, untuk membangunnya. Thumma hadama min nahiyatir ruknain. Maka diruntuhkanlah dari antara dua sisi Ka'bah. Fatarabbasun nasu tilkal lailah. Manusia yang lain belum berani bergerak sama sekali. Ditonton saja Walid Ibn Mughirah menghancurkan Ka'bah. Sampai kemudian mereka berkata, Nandur, kita lihat dulu. Fa'in usiba lam nahdi minha syai'an. Kalau ternyata dia tertimpa musibah, tertimpa marah bahaya atau petaka, maka kami nggak akan menghancurkannya sedikit pun. Dan kami akan kembalikan apa yang sudah dirusak oleh Walid ibn Mughirah. Waradatnaha kama kanat. Kami akan mengembalikannya seperti semula. Wa illam yusibhu syai'un. Tetapi kalau dia tidak tertimpa petaka, tidak tertimpa sesuatu bahaya, berarti faqad ridallah sun'ana. Berarti Allah radhiya sun'ana. Allah ridha dengan apa yang kita perbuat. Fahadim, fahadamna. Maka kami pun akan ikut menghancurkan besok. Jadi tunggu sehari. Ditunggu sore hari nggak ada apa-apa, tunggu malamnya nggak ada apa-apa, tunggu paginya masih sehat-sehat saja. Ternyata Walid Ibnu Mughirah masih sehat-sehat saja. Nggak ada kekurangan apapun, nggak ada musibah apapun. Fa'asbahal Walid min lailatihi ghadiyan ala amalih. Maka pagi harinya Walid Ibnu Mughirah kembali ke kerjaannya. Ya, ini kembali melanjutkan untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam keadaan sehat walafiat. Fahadama ketika Walid mulai menghancurkan yang berikutnya, wahadaman nasu, maka manusia pun ikut rame-rame meruntuhkan Ka'bah hatta idan tahal hadmu bihim ilal asas. Sampai ketika mereka sampai ke asasnya, ke pondasinya, yaitu pondasi Ibrahim, asas Ibrahim alaihissalam. Yani batu yang diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Afdau ila hijaratin khudrin kal asnimah, kal asnimah maka mereka berakhir pada batu yang hijau yang seperti punduknya unta. Akhirin ba'duha ba'd. Satu dan lainnya saling berkait, nggak bisa dilepas dan mereka nggak mampu untuk melepasnya. Thumma innal qaba'il min Quraisy jama'at al bina'iha. Setelah itu mereka para suku-suku kabilah-kabilah dari Quraisy mulai mengumpulkan batu bata tadi dan disusun dengan rapi dengan diberi bilat disambung-sambung. <laughs> Kullu qabilatin tajma' ala hidah. Masing-masing membangun apa yang sudah dibagi. <laughs> Masing-masing membangun apa yang sudah tentukan. Abdul Manaf dengan Bani Zuhrah maka dia akan membangun dari sisi Ka'bah <laughs> antar rukun. Nah, wa ma baina ruknil aswad dan dari rukun aswad ke rukun Yamani, Bani Maksum sudah mulai membangunnya, sudah mulai meletakkan bata-batanya dan dilepa sampai mulai berdiri Ka'bah. Kullu qabilatin tajma' ala hidah, masing-masing mengumpulkan sesuai dengan bagiannya, tsumma banauha hatta balagal bunyan mawdi'ar rukun. Dibangun demikian sampai bangunan tadi berdiri dan mencapai rukun. Mencapai rukun maksudnya mencapai tempat di mana Hajar Aswad halus diletakkan di situ. Fakta fi. Maka ketika itu bertikailah mereka. Kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdi'ihi. Masing-masing suku ingin dialah yang meletakkan dan memasang Hajar Aswad tersebut. Dunal ukhra, bukan suku lainnya. Karena ini adalah kemuliaan menurut mereka. Karena ini adalah ketinggian kemuliaan maka mereka menginginkan yang meletakkan hajar aswad dan masanya adalah sukunya masing-masing. Hatta tahazau. Pertikaian semakin sengit sampai tahazau. Tahazau itu berkelompok. Yang Bani Maksum dengan Bani Maksum. Yang Bani Abdiddar dengan Bani Abdiddar. Yang Bani Adi, Ibni Ka'ab dengan Bani Adi. Kumpul masing-masing dengan sukunya. Watahalahu dan mereka sudah mulai bersumpah untuk siap berperang. Pokoknya kalau bukan kita, kita siap tempur. Wa'adulil kita dan mereka persiapkan untuk berperang. Faza'ama ba'du ahli riwayah anna Abu Ubayyah ibn al-Mughirah kana 'aid 'amaidin asanna Quraisy. Dan dikatakan oleh beberapa ahli riwayat bahwa Abu Umayyah Ibnu Mughirah saat itu adalah orang yang tertua dari Quraisy. Yang tertua dari Quraisy. Ama Idin. Ama Idin adalah tahun itu. Am tahun. Asanna Quraisy yang paling berumur, yang paling tua dari Quraisy kulliha. Yang paling tua di antara Quraisy seluruhnya. Qala maka berkatalah Abu Umayyah ini Ibn Mughirah, "Ya ma'asyara Quraisy, Wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwal man yadkhul min bab hadzal masjid yaqdi bainakum fihi. Wahai orang-orang Quraisy, tentukanlah di antara kalian atas apa yang kalian perselisihkan dengan menentukan siapa orang yang masuk pertama kali ke masjid ini besok. Yaqdi bainakum fihi maka orang tersebut yang akan mengadili atau akan menyelesaikan urusan kalian semuanya. Faqalu fafa'alu maka mereka pun sepakat dan mereka menunggu. Fakana awwala dakhilin alaihim Rasulullah SAW. Maka ternyata orang yang pertama masuk dalam pintu tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'awhu qalu ketika mereka melihatnya maka mereka berkata Radina hadzal amin. Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho, kami ridho. Semua ridho dengan Rasulullah SAW. Yang waktu itu berumur 35 tahun. Karena beliau terkenal al-amin. Terkenal kejujurannya, amanahnya, bijaknya. Hada Muhammad. Hadal amin, radina bihi. Ini adalah Muhammad. Ini adalah seorang yang terpercaya. Kami ridho, kami ridho. Semua pihak, semua suku, semua kabilah ridho dengan Rasulullah SAW sebagai penengahnya. Falamantaha ilaihim wa akhbaruhul khabar. Ketika Nabi sampai pada mereka dan mereka menghabarkan kabar-kabarnya, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Halumma ilayya sauban." Kata Nabi, "Berikan kepada kami kain." Maka diberikanlah utiya Fa utiya didatangkanlah kain untuknya. Fa ar-rukn fihi biyadihi maka diangkatlah batu yang merupakan hajar aswad itu dengan tangan yang mulia, tangan Rasulullah SAW diangkat dan diletakkan ke kain tadi. Thumma kemudian berkata, "Lita'khudh kulla qabilatin binahiyatin binasau Sekarang setiap suku memegang ujung kain ini. Thumma jami'an, kemudian mereka mengangkatnya bersama-sama mengangkat dengan kain tadi kepada tempat yang memang akan diletakkan di sana. Fafalu hatta ida balaghu maka mereka lakukan sampai ketika sudah mencapai tempatnya Wabahu huwa biyadihi. Nabi lagi yang mengangkat dari kain tadi dan meletakkan di tempatnya kemudian dibangun di atasnya. Ini dilepa dan kemudian dibangun di atasnya. Demikian ikhwan Keputusan yang bijak dari Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi nabi, belum jadi rasul, masih berumur 35 tahun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waruya dan diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah SAW ketika membangun Ka'bah diperintahkan oleh paman-pamannya untuk mengangkat kainnya sebagaimana mereka lakukan dan itu biasa. Mereka angkat kainnya, gamisnya dan kemudian mereka ikatkan di lehernya. Apa yang terjadi? Kalau diangkat kainnya ke lehernya. Mereka lebih lincah bergerak. Tetapi auratnya terbuka. Dan Rasulullah SAW setiap diperintahkan seperti itu. Tidak bisa. Setiap dibuka, pingsan Rasulullah SAW dan kemudian tidak mau melepaskan dan membukanya kembali dan belum menjadi seorang rasul sudah Allah muliakan tidak bisa terbuka auratnya demikian diriwayatkan dalam Ibnu Hisham wallahu taala a'lam. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.